Disebutkan dalam hadis kudsi <clears throat> yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara isi lafadznya ialah Allah menyatakan Ya ibadi Innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya kalian ini senantiasa berbuat kesalahan malam dan siang. Dan aku adalah zat yang mengampuni dosa. Maka istighfarlah kepada aku, aku akan ampuni dosa kalian. Allah mengatakan di sini, innakum tukhti'una bil wan nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa dan terus-menerus berbuat kesalahan malam dan siang. Ini sifatnya Bani Adam. Tidak ada seorang pun yang selamat dari sifat ini. Setinggi apapun ilmunya, sekokoh apapun iman, tauhid dan sunnahnya, tidak akan selamat daripadanya. Kecuali para ambiyah wal mursalin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksum dalam kesalahan dalam menyampaikan risalah dakwah. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau menyebutkan biografi salah seorang imam pada masa beliau Al-Imam Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan Salah seorang imam cara wa pada masanya Imam Ahmad ibn Hambal mengomentari beliau Ma ra'aitu ahadan Aqalla khata'an min Yahya ibn Sa'id Walakat akhta'a fi ahadid Saya tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih sedikit kesalahannya dibandingkan Yahya bin Said al-Qattan ini. Dia hanya salah dalam beberapa riwayat hadis. Setelah itu Imam Ahmad menyatakan satu lafaz yang itu merupakan kaidah dalam kehidupan Bani Adam. Beliau mengatakan man ya'ra minal khata'i wa wa man ya'ra minal khata'i wa tashif siapa seseorang yang kosong dari kesalahan dan tasheef ini salat dalam meriwayatkan hadis. Siapa yang kosong? Tidak ada. Artinya sekelas imam besar pada masa itu sekelas Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah salah. Apalagi yang di bawahnya beliau. Barakallahu. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala beliau juga salah seorang imam besar ahli hadis pada masanya Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah sempat menyatakan man yubarri'u nafsahu minal khata fahuwa majnun barang siapa yang membersihkan dirinya dari kesalahan Barang siapa yang melepas berbarok melepaskan dirinya dari kesalahan, ini orang gila. Ada majnun, tidak mungkin barakallahu fikum seseorang itu lepas dari kesalahan. Oleh karena itu barakallahu fikum sebagai faedah bukan termasuk persyaratan wali bukan termasuk persyaratan orang mukmin Bukan termasuk persyaratan orang yang bertakwa Dia harus bersih dari kesalahan Kalau seandainya itu persyaratannya Tidak ada yang beriman Tidak ada yang bertakwa Tidak ada yang jadi waliullah Bukan persyaratan Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau tegas menyatakan Laisa min syarti awliya'il muttaqin alla yakunu mukhti'ina في بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم بل ليس من شرطهم ترك الصغائر مطلقا بل ليس من شرطهم tarkul kabair awil kufur alladhi ta'kubuhu taubah. Artinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan termasuk persyaratan wali-wali Allah yang bertakwa. Bukan termasuk persyaratan mereka tidak boleh jatuh dalam kesalahan yang diampuni dalam beberapa keadaan. Salah istihad diampuni. Dan yang semisalnya itu bukan persyaratannya mereka, bukan syaratnya wali tidak boleh salah. Bahkan bukan termasuk syaratnya wali yang bertakwa meninggalkan dosa besar, dosa kecil secara mutlak. Bukan. Artinya waliullah pun kadang terjatuh dalam tindakan dosa kecil. Itu tidak mengurangi kewalian dia. Bahkan bukan termasuk persyaratan wali Allah yang bertakwa meninggalkan dosa besar atau kekufuran yang disertai dengan taubat. Artinya bisa jadi seorang wali Allah yang bertakwa terjerumus di dalam tindakan dosa besar. Bahkan mungkin dalam penyimpangan, bahkan mungkin dalam kekufuran, bahkan mungkin dalam kesyirikan, tetapi tobat setelah itu. Tetap dikatakan sebagai wali Allah, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau tidak Allah. Satu prinsip pertama yang harus dipahami baik-baik. Siapapun orangnya pasti bersalah. Setinggi apapun tingkat keilmuan dia pasti salah. Setinggi apapun tingkat ketakwaan dan iman dia pasti salah. Tidak mungkin tidak salah. Dari sini kalau yang akan kita bahas panjang ialah bagaimana mensikapi kesalahan orang yang pasti salah. Bagaimana prinsip Islam? Bagaimana kaidah Islam dalam mensikapi kesalahan seseorang itu? Baik, sebelum kita menyebutkan rincian secara detail, ada satu prinsip yang kedua yang perlu dipahami, <clears throat> yaitu darajatul khata' wal mukhti. Tingkatan-tingkatan kesalahan dan tingkatan-tingkatan orang yang berbuat salah. Saya mulai dengan pembahasan darajatul khata' tingkatan-tingkatan kesalahan. kesalahan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama khata'un fi amrid dunia. Kesalahan seseorang dalam urusan duniawi tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Ini yang pertama. Yang ini bukan pembahasan kita. Urusannya duniawi. Salah manajemen usaha, bangkrut, salah mudewi, Nah, gitu ya. Salah-salah yang sifatnya urusan duniawi bukan pembahasan kita. Salah urusan dunia. Yang kedua, khata'un fi amri din. Kesalahan di dalam perkara agama ini yang jadi pembahasan kita sekarang ini. Khata'un fi amri din. Tapi kesalahan di dalam urusan agama itu pun juga beragam. Paling tidak ada dua macam kesalahan dalam perkara agama. Yang pertama, khata'un fi usuliddin. Kesalahan di dalam perkara prinsip-prinsip agama. Ini disebut dengan inhiraf. Disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan dari prinsip agama. Ini kesalahan yang paling besar. Kesalahan yang lebih harus diluruskan dan dibenarkan. في الأصول Barakallah fikum. Yang kedua, al khata'u fil furu' kesalahan di dalam perkara hukum hukum-hukum syariat itu pun dibagi dua lagi Hukum syariat itu ada kalanya satu hukum syariat yang disepakati para ulama. Disebut dengan ijma. Sehingga yang kedua tadi ada seseorang yang jatuh di dalam kesalahan di dalam hukum-hukum syariat yang disepakati para ulama. Disebut dengan menyalahi ijma ulama. Paham ya? Menyalahi ijma ulama, kesepakatan ulama. Kesalahan ini kalau terjadi dengan unsur kesengajaan digabungkan dengan poin pertama, kesalahan dalam perkara prinsip. Disebut apa tadi, Pak? Disebut inhiraf, disebut penyimpangan. Dengan sengaja dia menyelisihi ijma ulama dalam perkara hukum. Itu kesalahan prinsip disebut dengan inhiraf. Bahkan Sebagian ulama kita menyatakan kalau dia dengan sengaja menentang, mengingkari ijma yang qat'i, ijma yang pasti dihukumi kafir. Artinya kesalahan yang sangat mengerikan, penyimpangan dalam perkara agama. Kemudian yang kedua, perkara hukum tadi ada kalanya perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Masalah ikhtilafiyah ijtihadiyah Masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama Atau ijtihad para ulama Yang ini ringan urusannya dikarenakan kesalahan dia dalam perkara hukum syar'i yang masih diikhtilafkan yang itu merupakan ijtihadnya para ulama. Di sini toleransi di dalam berpendapat, toleransi dalam berijtihad. Masya Allah. <clears throat> Difahami ini? Hah? Jadi kesalahan ada yang dalam perkara prinsip ada yang dalam perkara hukum syariat. Hukum syariat ada yang disepakati ulama, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kesalahannya dalam perkara prinsip-prinsip agama itu penyimpangan. Kesalahan besar yang harus diluruskan. Begitu pula kalau kesalahannya itu di dalam perkara hukum yang disepakati ulama. Itu namanya menyalahi ijma. Kalau dengan sengaja itu merupakan penyimpangan juga. Kalau nggak sengaja lain pembahasan. Adapun kesalahan dalam perkara-perkara hukum syariat yang masih diiktirafkan oleh para ulama, maka di situ ada toleransi di kalangan orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi kira-kira yang bakal kita bahas kesalahan yang mana ya Pak? Hah? Kira-kira yang kita bahas kesalahan yang mana ya, Pak? Hah? Satu, kesalahan dalam prinsip agama. Dua, eh, kesalahan di dalam hukum syariat yang disepakati ulama, alias menyelisihi kesepakatan ulama. Faham ini? Ini yang dikatakan sebagai khata'un yajibu islahun. Kesalahan yang wajib diluruskan. Insya Kesalahan ini yang dibahas. Bagaimana kita mensikapi kesalahan seseorang tadi. Ini terkait dengan darajatul khata. Kesalahan orang-orang yang jatuh dalam Eh, kesalahan kesalahan orang. Adapun yang berikutnya darajatul mukti Kesalahan eh, terkait dengan masalah tingkatan-tingkatan orang yang berbuat kesalahan, pelakunya. Di sini Allah ada beberapa jenis orang yang jatuh dalam kesalahan. Yang pertama, yang pertama ya ikhwan orang tersebut termasuk ahli ijtihad. Termasuk ahli ijtihad. Termasuk ulama yang diakui keilmuannya, ulama yang dikenal dengan sunnahnya, dengan bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah SAW, ulama yang dikenal mendakwakan al haq Cuman dia salah ijtihad. Sehingga yang jatuh dalam kesalahan mujtahid. Yang ini, yang ini dimaafkan orangnya dapat satu pahala karena salah ijtihadnya dan tidak boleh diikuti. Paham ya? Orangnya dapat satu pahala karena salah ijtihadnya tapi tidak boleh diikuti. Baik. Termasuk dalam bab ini Tipe yang pertama tadi. Seseorang itu termasuk zawil hayat. Seseorang itu termasuk zawil hayat yang memiliki kedudukan. Artinya alladzina la yu'rafuna bidzanbi qabla hada, Seseorang yang tidak dikenal sebagai pelaku dosa sebelumnya. Arti ini orang dikenal sejak dulu. Masya Allah. Orangnya soleh. Orangnya baik. Orangnya taat ibadah kepada Allah. Orangnya kuat dalam memegangi sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, dikenal kebaikannya. Ternyata jatuh dalam sebuah kesalahan. Orang ini dikatakan sebagai zawil hayat. Walaupun bukan tingkatan ulama ahli ijtihad. Ya Allah para ikhwah. Ikhwan-ikhwan kita ya Masya Allah dikenal dengan kesolehannya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan sunnahnya, eh, dengan manhajnya, dengan akidahnya. Maruf baikannya. Tidak pernah dikenal sebelumnya yang aneh-aneh, yang eh, parah-parah uh, gitu. Kedar Allah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Yang semacam ini barakallahu Kita dituntut untuk lebih husnudzon dalam mensikapi kesalahan mereka. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Aqilu zawil hayati atharatihim." Aqilu zawil hayati atharatihim. Maafkanlah. Hendalah pertoleransi kalian dengan kesalahan kesalahan zawil hayat orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal dengan dosanya. Artinya apa? Jangan langsung dihantam, jangan langsung dijatuhkan, jangan langsung antum tahdir dia. Jangan. Tapi di eh, dimaafkan terlebih dahulu, kemudian dinasihati kesalahan-kesalahan dia tadi dan jelas tidak boleh diikuti itu yang kedua Barakallah ada lagi tipe yang ketiga seseorang yang sengaja seseorang yang sengaja berbuat kesalahan namanya muta'amid Bukan karena ijtihad Sengaja berbuat kesalahan Karena kelalaiannya Karena kefasikannya Karena kejelekan dia memang Di saat yang sama Kesalahan itu berulang-ulang kejadiannya Tidak cuma sekali berhenti Terjadi lagi Berulang lagi Muncul lagi Kumat lagi kambuh lagi. ya tawala hudutsuhu Terus berulang-ulang kejadiannya. Ditambah lagi dia termasuk mujahir. Tak mujahir terang-terangan di dalam berbuat kesalahan tadi. Terus sengaja kambuh kumat-kumaten terus menerus dia melakukannya terang-terangan lagi yang semacam ini barakallahu fikum tidak ada maaf bagi dia. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan kesalahannya kecuali mujahirin orang-orang yang terang-terangan berbuat kesalahan. Dicontohkan dalam riwayat itu di antara bentuk dia terang-terangan seseorang yang berbuat kejelekan di malam hari tidak ada yang tahu Allah tutupi keaiban dia pada malam itu ternyata pagi harinya cerita Paham ya? Itu namanya mujahir, orang yang terang-terangan. Walaupun ketika berbuat sembunyi. Gitu ya. Apa contohnya ya? Hah? Contohnya apa ya? Sembunyi-sembunyi berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Keesokan hari ya cerita. Apa kira-kira contoh yang umum di masyarakat? Hah? Hah? Lu cerita jajan. Cerita. Hah? Pakai cerita, wah aku pagi ini ini ini. ya terlalu vulgar masuk jajan rek. Iku gendang nggak beres eh, itu jelas. Dia masih datang ke tempat-tempat jajan kan. Nah yang umumnya masyarakat kurang paham. Hah? Mabuk. Nah. Masya Allah. Yang semacam ini biasanya pada orang-orang yang masih malu-malu. Nah, tapi keceplosan, paginya cerita. Nah, mau contoh, hmm, ABG ABG itu, anak-anak muda, nah, yang masih gini-gininya itu ya Barakallahu fikum. Hmm, aku takut. Malam minggu, semalam pacaran. Hmm, pacaran. Nah, tahu pacaran-pacaran kopi darat atau mungkin pacaran di dunia maya Facebookan atau yang semisalnya atau pakai telepon atau pakai uh, eh, SMS-an gitu ya. Hah? Sama gendane gimana. Barakallahu fikum. Gak itu, tahu. Pagi harinya Ahad pagi ini Masya Allah Sambil nunggu taklim Cerita ke kocone Tadi malam saya tadi Gini gini gini eh, Allah Allahul Musta'an Itu mujahir Termasuk orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan Tidak ada maaf Apalagi memang secara hakiki terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan, mabuk di depan umum, jajan di depan umum dan segala macamnya ya di, di depan umum semua orang lihat perbuatan dia. Ada ya, mujahir yang semacam ini tidak ada maaf, tidak ada kata-kata toleransi, tidak ada kata-kata sih diredam dulu siapa tahu dia punya uzur. Kate langsung heh, kibocalah ini. Jalan, nih lihat nih. Masih muda, senengnya kok pacaran di dunia maya dan segala macamnya. Nih, hati-hati dari dia. Langsung. Kata lama-lama. Dalam katakan, apanya ah, akhi, siapa tahu ada uzur, ada apa gini. Uzur apa ngaku diri ke uzur. Langsung. Jangan salahkan siapapun ketika kemudian digunjing kemudian dia diperbincangkan, kemudian dia disampaikan eh, di depan umum tentang eh, perbuatan dia tadi, atau disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan sendiri dikarenakan Anda mujahir. Itu pengertian kullu ummati ma'afa illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Sehingga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau poin yang pertama tadi ahli ijtihad, ahlul hayat dan segala macamnya itu semuanya harus masturin. Hukum asalnya ditutup kesalahan mereka. Jangan dibuka, jangan diperbincangkan. Terus dinasihati, jangan diikuti. Tapi kalau yang satu ini <laughs> langsung saja tidak ada masalah. Tadi malam si fulan berbuat begini begini begini begini. Kenapa masalah mau kok gak ada nasihat dulu tidak ada apa namanya eh, telepon saya nasihati saya dulu ikamatul hujjah menegakkan hujjah dan segala macamnya langsung saja bicara di uh, depan forum taklim kajian mentahdir saya lihat lah yang mentahdir bukan kita orang kamu sendiri ya, mentahdir diri kamu sendiri lah ada apa kamu terang-terangan dan berbuat dosa Jangan salahkan siapa-siapa ketika kamu dipergunjingkan semacam ini. Kamu sendiri yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Termasuk dalam bab mujaharo ini untuk zaman modern semacam ini melakukan tindakan-tindakan penyimpangan di dunia maya secara bebas. Yuk, bahasa apa? Diposting secara bebas. Gitu ya? Eh, diupload. Masya Allah. Facebookan, main FB, Facebook. Dalam Facebooknya itu Masya Allah dia keluarkan pemahaman-pemahaman sesatnya. Menjadi humatu ahli bidah. Ini gelar yang disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi untuk seluruh rikayatannya. Humatu ahli bidah. Pembela-pembela ahli bidah. Terang-terang membela ini, membela itu segala macamnya Kemudian dia menyerang salafiyin, menyerang ahlu sunnah, menyerang ulama sunnah di Facebook. Sing moco satu dua apa banyak? Banyak. Terus di upload apa? Upload, update status. Ah, di update status. Masya Allah. Di upload. Saya agak ngerti gini-gini cuman ya kita jadi upload gitu ya. Kemudian mungkin dia posting tadi di upload setelah itu. Semua orang membaca. Bukan hanya di daerah dia saja, satu dunia semua mata membaca apa yang ditulis itu. Ini namanya mastur-masturan ataukah mujaharah? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Jawabannya blak-blakan, buka-bukaan. Kalau semacam ini barakallahu fikum terkena riwayat tadi, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Jangan salahkan siapa-siapa ketika kemudian ada yang mengambil tulisan dia, makalah dia yang dia upload tadi itu disampaikan kepada banyak orang. Nih, ah, dai fulan, pembela pembela di bid'ah. Jangan marah-marah. Memang satu orang itu senangnya mau bikin kerusuhan di tengah-tengah dakwah satu orang itu suka yang membongkar aibnya orang lain dan segala macamnya ngamuk. Wah, ini ketok goblok ini. Gak ngerti ini Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin ya. Lah salah siapa? Kamu yang menyebarkan sendiri. Kamu muntahkan sendiri pemahaman-pemahaman kamu yang menyimpang itu. Kamu taruh di FB, FB-nya kamu. Kamu taruh di mana lagi? situsnya kamu dan segala macam diupload dan segala macamnya semua orang membaca lalu kamu kemudian marah-marah man tidak ada yang menasihati saya tidak ada yang telepon semua orang tahu siapa telepon saya siapa saya tidak ada yang menegur tidak ada yang menasihati tidak ada yang komentar hujah langsung saja membongkar aib saya dimasukkan dalam situsnya dia disebarluaskan ke sana kemari diperbincangkan ada lagi yang mentahdir saya secara langsung Loh kok nangis-nangis? Tidak bisa. Mohon maaf, kesalahan Anda di sini sangat fatal. Kesalahan prinsip bukan karena ahli istihad, dikarenakan memang ada sesuatu dalam penyimpangan, uh, penyimpangan pada pemahaman Anda. Anda lakukan bukan dengan, dengan sembunyi-sembunyi, kamu kerjakan dalam uh, kamu lakukan dengan terang-terangan semacam ini. Allahul musta'an. Dari sini Allah ya, ada satu kalimat emas. <clears throat> kalimat zahabiyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Ha? Beliau menyatakan al-khata al-khata jika kana yunshar yuskat 'alaiha dengan interaksi pertanyaan الخطأ إذا كان ينشر يسكت عليها لا لا يسكت عليها بل يجب ردها panjang belum masalah kayak ini sebuah kesalahan ketika luaskan ke sana kemari didiamkan saja tidak boleh tidak bisa didiamkan harus dijelaskan penyimpangan penyimpangannya dibantah dan segala macamnya Barakallahu fikum. Kenapa? Dimasukkan dalam riwayat tadi. Kullu ummati mu'afa al mujahirin. Ini darajatul mukhti, tingkatan-tingkatan orang yang berbuat kesalahan. Yang di sekarang yang apa ya Pak? Yang di sekarang semuanya. Terutama yang poin pertama, poinnya kedua, orang-orang yang sesungguhnya baik, sesungguhnya dikenal dari sunnah, orang yang alim, memiliki ilmu, jatuh dalam sebuah kesalahan bukan karena kesengajaan atau dia melaksanakan sembunyi-sembunyi dan segala macamnya ini yang dibahas panjang oleh para ulama bagaimana mensikapi kesalahan semacam ini sekaligus juga kesalahan orang-orang yang mujahir dalam terang-terangan tadi ini dua kaidah penting sebagai mukadimah para pelatikum untuk pembahasan kita mensikapi kesalahan seseorang. <coughs> Baik ya. Adapun mensikapi kesalahan seseorang di sini ada tiga proses. Ini saya yakin tidak bakal hatam ini. Tidak waktu ini nggak bakal hatam. Tapi lantas, Sebuah tenaga ya. Ada tiga proses yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesalahan seseorang. Proses yang pertama <clears throat> ialah qabla isbatil khata wa qabla al hukum bil khata <clears throat> sebelum menetapkan sebagai sebuah kesalahan sebelum menghukuminya sebagai sebuah kesalahan. Pra sikap sebelum kita bersikap. Di sini ada beberapa kaidah. Yang pertama ialah wujubut tathabut wat tabayyun wajib untuk tasabut wajib untuk tabayun sebelum menghukumi sebagai sebuah kesalahan harus cross check dulu tabayun dulu Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Hujurat Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayunlah. Cross checklah. <clears throat> At-tabayun ada sebut, itu tidak terburu-buru memutuskan sesuatu. At-ta'ani berhati-hati pertimbangan yang matang. Barakallahu sampai ada kepastian yang merupakan kesalahan tabayun ya ikhwan. Tabayun ini khanafitina azzakumullah dilakukan dalam beberapa keadaan. Saya bacakan dengar ya. Kewajiban tabayun ini dilakukan dalam beberapa keadaan. Satu, Apabila berita itu dibawa oleh orang yang fasik dengan nasul ayat, dengan nas ayat tadi. Yang membawa berita orangnya fasik, dikenal dengan kefasikannya, dengan ketidakbagusan dia harus tabayun Apalagi kalau orangnya dikenal pendusta. Lebih-lebih lagi harus tabayun. Atau yang kedua, keadaan yang kedua, apabila yang membawa berita itu seseorang yang mastur atau orang yang majhul hal. Seseorang yang tidak dikenal keadaan dia. Kita nggak tahu siapa orang ini. Tidak dikenal kebaikannya, Tidak dikenal kejujurannya, Tidak dikenal uh, siapa namanya, dari mana, bagaimana orangnya, majhul. Tidak kenal tahu-tahu membawa berita datang kepada ustaz. Ustaz, si fulan itu ustaz. Dia ternyata berbuat demikian, demikian, demikian. Melaporkan kesalahan si fulan. Tak arti ustaz yang sopo orang kenal tidak perasaan juga nggak pernah taklim di Arisala misalkan eh ya. kakak nggak tahu eh, siapa ini orang ini nggak ada yang kenal masih isyarat sama yang sebelahnya eh, tanya sama yang sebelahnya siapa nggak ada yang tahu majhul dikatakan pendusta bukan kita nggak tahu apakah dia dusta apa enggak dikatakan fasik tidak ada tanda kefasikannya tapi tidak kenal siapa dia. Namanya apa ini Pak? Namanya mastur atau namanya majhul hal. Tidak dikenal siapa dia ada. Di sini wajib tabayun. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau tentang ayat di atas. Barakallahu Majhul hal. Yang ketiga, <clears throat> wajib tabayun bahkan atau walaupun yang membawa berita itu orang yang dikenal adilnya, dikenal kejujurannya dalam masa-masa fitnah. Kalau yang membawa berita itu orang yang adil, orang yang jujur, tetapi khobar yang, yang yang dia bawa yang dia sampaikan itu pada masa-masa fitnah zamanul fitnah. Atau dalam bahasa yang lain yang dikatakan oleh para ulama, tarakumul akhbar. Tumpang tindihnya berita. Yang ini juga harus ditabayun. Bukan karena kita menuduh dusta orang jujur ini. Bukan karena menuduh fasik orang adil ini tidak tapi dalam rangka min bab ta'kidil khabar dalam bab untuk menekankan meneliti lebih lanjut kebenaran khobar ini dikarenakan masanya masa fitnah atau ada adanya tumpang tindih berita bisa dipahami? Ini kaidah besar disebutkan oleh Imam Sakhawi rahimahullah, Zarkashi rahimahullah, Suyuti rahimahullah dan sejumlah ulama yang lain ketika membahas tentang masalah al-jarh wa ta'dil. Dan ini yang disebutkan panjang lebar oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah ketika beliau membantah manhaj tasabutnya seorang ahli bid'ah yang bernama Abdul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Arab panjang. Sebagian pihak ngotot mau mengatakan kalau khobarnya itu dari orang yang adil yang terpercaya wajib diterima. Kan gitu ya? Tidak perlu ditatayun. Betul, tidak salah. Itu hukum asal. Tetapi ada kondisi tertentu barakallahu fikum kita pun juga wajib tabayun walaupun yang membawa khobar orang yang adil. Kapan itu? Tadi ketika masa-masa fitnah, eh, tumpang tindih berita dan segala macamnya sudah carut marut, nggak jelas khobarnya itu. Maka dalam kondisi macam ini walaupun yang membawa khobar orang yang adil harus ditasabur, harus ditabayun. Bisa dipahami ini? Nggak kok diem saja? Pahami baik-baik. Kalau antum pahami kaidah, sekian banyak syubhat terplanting di depan antum. Jangan khawatir. Harakallah itu. Ini beberapa keadaan di mana wajib tadabbur. Terus bagaimana kaifiah tabayunnya? Bagaimana tata cara tasabutnya itu? <clears throat> Di antara hal-hal yang penting diperhatikan ketika tabayun dan tasabut ialah tolabul isnad. Minta sanatnya. Yakni ma'rifatul qail wa masdarul khabar. Mengetahui siapa yang membawa berita ini kali pertama, sumber berita dari siapa. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan al isnadu minad din walau al isnad laqala man syaa ma syaa yang namanya isnad sanad termasuk agama kalau bukan karena sanad maka semua orang akan berbicara semau dia sanad bagaimana praktiknya Irfan Barakallahu Ketika ada orang yang lapor ke antum, nyampaikan khobar kepada antum tentang kesalahan se seseorang. Apalagi kesalahan seorang dai, kesalahan seorang alim. Ah, ternyata Ustadz Fuladornya begini, begini, begini, begini, begini. Hmm. Yang kali pertama kamu katakan, man haddatsaka bihadza Siapa yang menyampaikan khobar itu kepada kamu Itu minta sanat Kalau zaman dahulu Terkait dengan periwayat dan hadis Samulana rijalakum Sebutkan nama Orang-orang yang ngasih khobar sama antum Paham ya? Bisa jadi Barakallahu fikum Yang menyampaikan khobar kepada kita Orang yang siqah orang yang adil, orang yang terpercaya. Tapi tatkala kita tanya, man haddatsaka fi hadza? Siapa yang menyampaikan kamu khabar semacam ini? Ternyata dia menyebut nama seseorang majhul. Maaf, doif riwayat Anda. Gak ditompo. Atau ternyata dia menyampaikan khabar dari seseorang yang fatan ahli fitnah memang memang suka membuat fitnah provokator yang suka memecah belah antar ustadz antar dai misalkan maaf rawi anda doif bukan menuduh kamu wahai saudaraku yang ikhlas yang terpercaya tapi orang yang menyampaikan dari kamu yang di belakang kamu itu rawi yang baik atau rawi yang lemah majhul maaf ini penting dipraktekkan hukum sehingga orang nggak sembarangan menyampaikan berita terutama terkait dengan masalah kesalahan seseorang. Ini yang utama, minta sanatnya. Man haddatsaka bihadza. Fulan, kejar lagi. Man haddatsahu bihadza. Fulan, kejar lagi. Terus begitu sampai dia itu sumber eh, sumber uh, eh, kabarnya dilihat Oh, fiqah, fiqah, fiqah, Semuanya terpercaya, semuanya adil sampai sumber berita. Bismillah. Gimana lagi? Percaya kaki? Nah, eh, terkadang ini terpercaya, terpercaya. Yang ini majhul, yang ini dhaif. Akhwat, tolak. Barakallahu. Yang kedua. Al-ilmu bihalin naqil. Kita harus mengetahui ke keadaan seseorang yang menukil khobar tadi. Jadi orang yang tadi yang menyampaikan berita kepada kita tentang kesalahan si fulan. Siapa orang ini? Mana ada? Siapa orang ini? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Kifayah إن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصادق المأمون على ما يخبر به Sesungguhnya para ulama kita sepakat sebuah berita itu tidak diterima kecuali dari orang yang akil, yang berakal cerdas, orang yang sadid, orang yang jujur, al-ma'mun ala ma yukhbiru orang yang dipercaya ber, uh, orang yang dipercaya akan berita yang dia sampaikan. Di sini karena azakumullah al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan berita itu diterima dari seseorang yang memiliki dua kriteria. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kriteria yang pertama ialah al Adil. Orangnya harus adil. Orang adil itu ikhwan, orang yang umum keadaan dia adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan dia lebih dominan daripada kesalahan-kesalahan dia. Orang yang soleh, orang yang baik, ma'ruf dan kebaikan dia adil. Yang kedua, dhabit hafid harus betul-betul menghafal apa yang dia terima dari khabar orang lain. Ini dua persyaratan. Ini harus dicamkan baik-baik. Sesuatu yang jarang diperhatikan oleh oleh kita semua ketika menerima sebuah berita. Terkait dengan adil, kita perhatikan baik-baik. Harus adil orangnya. Orang yang sunni, orang yang soleh, masya Allah bagus. Tapi ingat, ada yang kedua, Pak ada yang kedua yaitu orang yang harus dobit hafid. Orangnya itu betul-betul bisa menghafal berita yang dia terima dari orang lain. Supaya dia bisa menyampaikannya kepada pihak yang lainnya lagi Sesuai dengan koper yang dia terima Tidak dikasih bumbu Tidak dikasih cabai Tidak dikasih berambang Paham di antara sebab terjadinya fitnah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan para dai-dainya. Ketika ada seseorang yang menukil sebuah berita yang membawa itu tidak bobit, adil-adil, soleh-soleh, baik-baik, masya Allah. Orangnya tidak pernah dusta, tapi tidak bobit, alias sayyul hifat jelek hafalannya apa ya si beritanya? Lah itu. Loh kok lah itu? Apa berita ini? Apa? Nah itu, seingat saya itu apa ya kemarin ya? Seingat saya itu begini, begini, begini, begini, begini. Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Anda memang orang yang adil. Saya tahu antum yang masya Allah. Tapi maaf, Anda gairu dobit tidak hafid antum itu. Saya khawatir ada penambahan dan pengurangan berita yang berakibat fitnah. Hah, cek dulu sana. Antum cari penguat. Dikatakan dia kau baik. Hah, cari mutafaah. Itu ilmu hadisnya. Eh, cari penguat dulu yang lain. Cari penguat-penguat yang lainnya yang yang semua kabarnya sama baru naik menjadi hasan li atau sahih li terima beritanya. Camkan baik-baik para fikum. Nah, baik, disebutkan <clears throat> diriwayatkan barakallahu fikum <clears throat> dari Rabi'ah bin Abdul Rahman salah seorang gurunya Imam Malik. Dia mengatakan inna min ikhwanina man narju barakata du'aih Walau syahida indana bisyahadatin maqabilnaha. <clears throat> Ada di kalangan teman-teman kita ini seseorang yang kita harapkan barokah doanya. Artinya apa? Soleh, ahli ibadah, orang yang taat, orang yang bertakwa, masya Allah, adil, pol, tapi kalau seandainya dia bersaksi di, di sisi kami dengan sebuah persaksian, kami tolak, tidak kami terima. Kenapa ya Evan? Karena tidak bobit, tidak hafir, tidak menghafal apa yang dia terima dari khobar tadi semestinya. Ada penambahan, pengurangan, ada uh, apa namanya redaksi yang berbeda dan segala macamnya itu barakallahu Tipikal orang-orang semacam ini ya ikhwan. Banyak. Banyak. Dan seringkalinya munculnya berbagai macam isu-isu. Suuban-suuban. Berita-berita yang miring-miring. Terkait dengan orang tertentu yang baik-baik itu. Ujung-ujungnya ketika diteliti dari sumber yang kayak gini. Orangnya baik, Waktu adil tapi gak dopit gitu loh. Akhirnya banyak bumbu-bumbunya, banyak penambahan dan pengurangannya. Ah, mungkin karena salah memahami yang dihoparkan, salah dengar dan segala macamnya. Dah hafid. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan, Aku lulahu sa'da fayasma'uha bakra Wayahfabuha yahfazuha zaida wa amra. Repot. Lawan aja. Aku lulahu sa'da Faizmuha bakra. Saya kata kepada dia, saat dia dengarnya bakar. Yahfabuha zaida, yang dia hafal Zaidun wa yaktubuha Amr, tapi yang dia tulis Amr. Yang di sini Zaid ketika tulis Amr. Dikasih tahu saat apa bakar <laughs> orang semacam ini para fikum tidak layak diambil beritanya. Paham ya? Itu namanya tabayun, afwan. Antum sesungguhnya akhron tayyib. Saya tahu antum ya akhi. Rajin taklimnya, Masya Allah, jujur, bagus. Saya tahu antum, Masya Allah. Tapi mohon maaf ya. Bukan eh, apa namanya mengecilkan antum semisal ya maaf antum gairu topit ya. antum gak topit beritanya jadi saya gak bisa menerima kabarnya antum sampai ada penguat-penguat yang lainnya yang menyampaikan kabar semisal antum atau semakna dengan kabarnya antum ini tolak nah, ada ternyata dia adil bobit masya Allah jangan langsung si man haddatsaka hadza Jangan lupa yang pertama itu talabul isnad. Ketika orang lihat itu adil, bobit, bagus. Oh gitu ya. Sebentar, boleh saya tanya? Oh silakan Ustaz. Man haddatsaka hadza Siapa yang menyampaikan khabar dari kamu ini? Loh, saya dengar sendiri. Nah, bagus. Ketika sami itu langsung. Nah, KW satu beritanya ini bagus. Oh, kalau dia mengatakan, nah, akhbarona fulan. Gitu. Si fulan yang menyampaikan kabar sama saya Ustaz. Siapa? Si fulan. Oh si fulan. Cek keadaan dirinya. Ternyata dia orang yang bobit. Cerdasnya luar biasa. Hafalannya bagus. Tapi dia nggak adil. Orangnya fasik. Oh afwan. Tak terpenuhi persyaratannya satunya lagi. Hah? Ada kalau gitu. Nah, terus sampaikan, oh, fulan Ustaz. Ya, saya tahu. Adil Bobin. Man tahu bihat. Kejar lagi. Siapa yang menyampaikan kepada dari, dari dia? Terus sampai ketemu sumber beritanya. Kalau semuanya adil Bobin dari adil Bobin ila muntahahu sampai ujungnya maka dikatakan sahih beritanya. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dipahami ya kan? Kok diem aja ini? Hah? Bisa dipahami. Ada lagi yang ketiga. Perkara ketiga yang perlu diperhatikan dalam bab tabayun. <clears throat> Yaitu Al-ilmu bihalil mangkuli fi Mengilmui Mengetahui keadaan Seseorang yang diberitakan kesalahannya al mangkul fihi uh jam 11 Allah musta'an baru pra ke ini ceritanya baru prasikap yang ketiga harus mengetahui kondisi atau keadaan pihak yang diberitakan kesalahannya siapa ini Kenapa demikian Evan? Bisa jadi karena fitina azakumullah yang membawa berita itu ya orangnya biasa-biasa saja. Tetapi yang dinukil orang yang dinukil kesalahannya, seseorang yang dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan dakwah sunnahnya, dikenal dengan salafiyahnya, dikenal dengan manhajnya, dikenal dengan keilmuannya sebagai seorang alim dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, yang semacam ini Mau perlu ditabayun lagi. Siapa ini? Barakallahu Ada orang yang tiba-tiba bawa kabar, bawa dah, tuk tuk tuk tuk. tuk. Ustaz, apa? Saya dapat berita. Apa itu? Wah, semangat sekali ini. Saya dapat berita katanya Syekh Rafiq bin Hadi itu seorang hadadi. Nah, begini tuh. Ini. Siapa siapa? Syekh Rafiq bin Hadi itu diberitakan seorang hadadi. Pak Hadadi yang punya pemahaman hadadi. Hmm langsung terapkan prinsip tabayun tadi. Siapa orang ini? Hmm? Kok ternyata orangnya nggak beres? Maaf, saya nggak kenal siapa antum. Masyhur atau dikenal suka bikin fitnah Afwan antum tuh fatan tukang fitnah anda nggak tahu kabarnya antum mungkin atau siapa orangnya masya Allah jujur bagus Tapi, man hatta bi hada? Siapa yang menyampaikan khobat ini dari kamu? Oh saya melihat di situs. Namanya apa situsnya? Situs fulan. Maaf, itu situsnya ahli kita. Saya nggak nerima. Barakallah. Nah gitu ya. Perlu itu terus telusuri itu. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang dinukil berita daripadanya alim besar pada masa ini yang membawa bendera jarau ta'dil di masa ini. Dikenal dakwahnya, dikenal pembelaannya kepada sunnah, dikenal dengan manhajnya, dengan salafiyahnya. Dikenal betul-betul uh, sangat keras dalam sikapi ahlul bid'ah. Membongkar penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte ada dengan ilmiah, dikenal dengan seperti itu. Kok tiba-tiba ada isu hadadi, gak cocok Tak mungkin Orang semisal beliau dikatakan sebagai adat. Lalu kenapa Al-mangkul fihi Kondisi dan keadaan orang yang dinukil berita daripadanya Orang yang sangat alim dan sangat besar Barakallahu fikum Sering kalinya ya azakumullah itu dinukil dari orang-orang yang nggak suka kepada beliau atau orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memang punya pemahaman sesat, barakallahu fikum yang beliau bantah sehingga dalam karena emosi dan segala macam menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang yang, yang macam-macam yang semua itu dalam rangka untuk menjatuhkan uh, pamornya beliau, menjatuhkan kemasukan beliau supaya jangan dijadikan lagi sebagai rujukan. Semacam ini tolak ya. Ditolak apalagi yang dibicarakan ulama-ulama besar pada masanya Barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Nasiruddin rahimahullah pernah menyatakan Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Tahu mana ya? Saya mau tanya, seseorang yang memakan daging orang lain, orang apa ini namanya? Sebenarnya menggeribai temennya, gitu ya. Menggeribai orang lain disamakan dengan memakan daging saudaranya. Katanya Ibn Nasiruddin Beliau mengatakan luhumul ulama masmuma. Daging ulama itu beracun. Artinya apa? Kalau kamu menghibai para ulama, membicarakan keaiban-keaiban para ulama, kamu makan daging mereka, yang mati bukan ulamanya, tapi tapi kamunya yang mati. Kenapa? Beracun dagingnya itu. Barakallahu fikum disebutkan oleh sang penyair barakallahu fiik menggambarkan tentang seseorang yang berupaya untuk menjatuhkan para ulama dia mengatakan ya natihal jabalil ali liyaklimahu asfiq ala ra'si la tusfiq ala jabal wahai orang yang ingin menyeruduk yang kepengen nyundul gunung yang menjulang tinggi itu untuk melukainya. Oh kasihan sama kepala kamu, jangan kasihan sama gunungnya. Itu penggambaran sang penyair. Si Fulana, siapa dia? Tidak dikenal. Tiba-tiba membicarakan tentang pulau besar pada masanya. Nuduh dengan tuduhan yang macam-macam Dikatakan sebagai hadati Dikatakan sebagai muktadi Dikatakan sebagai hizbi Dan segala macamnya Masya Allah begitu Diumpamakan kayak orang tadi ini Kepengen nyundang gunung gitu Eh, ini gunung gede ini mau tak sundang, mau tak sundul biar luka gunungnya, biar keruak-keruak gunungnya ini, biar hancur gunungnya ini. Ya jangan Jangan kasihan sama gunungnya, sama kepala kamu itu. Semakin keras kamu nyundang gunung, semakin hancur. Apanya? Kepala kamu, bukan gunungnya, para Allah itu. Semakin kuat kamu membicarakan keaiban-keaiban para ulama besar pada masanya, maka semakin cepat kamu binasa, semakin cepat kamu menyimpang. Maka perlu ditinjau ulang Alha, al-ilmu bihalil mangkul fi mengilmui kondisi dan keadaan orang yang di beritakan kesalahannya Bisa jadi dia alim besar pada masanya dan segala macamnya. Bisa jadi. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian dipastikan karena orang yang dinukil khobarnya tadi itu adalah orang yang nggak demikian keadaannya dikenal memang memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam pemahamannya atau terbiasa dengan tindakan-tindakan yang mungkar dan segala macamnya halus yang membawa khobar kok terpercaya, sanatnya juga semua terpercaya, orangnya juga seperti itu. Berarti sudah kita tabayun ini orang memang jatuh dalam sebuah kesalahan. <clears throat> Barakulah Jadi rumit ya? Rumit ya? Jawabannya iya, memang rumit. Dari sini tidak boleh dan tidak mudah bagi kita barakallahu fikum asal-asalan dalam membawakan sebuah berita, dalam membawakan sebuah khabar, terutama di masa-masa fitnah, terutama berita-berita tentang seseorang yang dikenal kebaikannya, dikenal ilmunya, dikenal dakwahnya. Barakallahu fikum. Betul jangan lebih dahulu. Tabayunya itu betul-betul ketat prosesnya ngurusi ini aja sudah terus nggak ada waktu ya Hah? Ah, cek suin ustaz harus manhadata kafihada manhadata hubihada mahaluhu segala macam suin ustaz. Ah, langsung aja. Oh, nggak bisa ya, Pak. tidak semudah yang dibayangkan barakallahu. Ini yang pertama ya ikhwan Prosesnya adalah proses tabayun wa tatabut jam 11 lebih 10 kurang 20 menit ada <clears throat> jadi gimana ada poin keempat yang disebutkan oleh para ulama dan sangat panjang sekali terkait dengan bab tabayun dan tabu tadi tapi sudah saya singgung di awal tadi kita harus mengetahui kesalahannya apa tingkat kesalahannya seberapa dan dilakukan oleh pelaku yang kayak apa. Itu globalnya sudah yang saya sebutkan di awal tadi. Darujatul khata, darujatul mukhti itu semuanya harus dilakukan baik-baik. Walaupun ada lima kaidah saya tulis di buku saya ini lima kaidah terkait dengan masalah kesalahan yang dinubuat dari si bulan tadi. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Dikasih banyak ihtimalat para ulama. Alhamdulillah jelibat rumit tidak mudah barakatikum menyampaikan khobar tentang kesalahan seseorang. Jadi diteruskan ini ya. Hah? Jadi lanjutin. Lanjut. Lanjut. Yakin? Berarti setengah 12 berhenti. Tidak ada tanya jawab, tidak ada lanjutan. Gitu ya? Sepakat? Tidak ada tanya jawab, tidak ada lanjutan setengah dua belas berhenti yang kedua ini yang harus proses yang kita lakukan pra maukif sebelum kita mensikapi kesalahan dia tabayun yang kedua barakallahu fikum ialah ihsanudzan <clears throat> wan terlebih dahulu wa hamlul kalam alal mahmalil hasan dan ucapan atau berita tadi dibawa kepada kemungkinan yang terbaik selama mungkin dibawa ke sana. Ini <clears throat> secara khusus ditujukan kepada seseorang yang dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan dakwahnya, dikenal dengan ilmunya. Orang baik-baik sebelumnya. Nah, ketika dinukil sebuah kesalahan dari dia, maka di antara sikap kita sebelum menghukumi dia salah husnuwan terlebih dahulu kita kasih ihtimalat kemungkinan-kemungkinan terbaik kalau memungkinkan barakallahu fikum <clears throat> ini prinsip berkuah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ya Ada sebuah hikayat <clears throat> yang dinukil dari Al-Imam Abu Ishaq Ashirazi. <clears throat> Beliau salah seorang imam mazhab Syafi'i. Dikisahkan dalam tarjamannya beliau Suatu kali beliau pernah melepaskan imamahnya. Imamahnya beliau, sorbannya beliau ini harganya 20 dinar. Masa itu ya, dinar mata uang emas. 20 keping emas. Mahal. Kemudian beliau wudhu. Taruh imamahnya, beliau berwudhu. Ketika beli berwudu tiba-tiba datang maling. Jadi ya, katakan maling mau ngambil barangnya. Ngambil maling diambil itu imamah. Beliau diganti dengan imamah yang lain yang jelek. <clears throat> kemudian Asyirazi rahimahullah kemudian keluar dari tempat wudhunya, tidak ngerasa langsung dipakai imamahnya. Ketika sedang menyampaikan ilmu di depan murid-muridnya, tanya, wah imam, kayaknya imamahnya tuh beda. Kok enggak kayak imamah yang sebelumnya? Merasa beliau. Iya beda. Jangan-jangan ada yang maling. Nah gitu kan ya. Belum mengatakan sini. Belum mengatakan ketika itu. La'alla alladhi akhadhaha muhtaj. La'alla alladhi akhadhaha muhtaj. Mungkin tadi yang ngambil sorban saya lagi butuh uang. Mungkin lagi butuh uang. Jadi belum mengikhlaskannya. Gimana lagi? Ya sudah, sorbannya jelek sekarang ini. Nah tadi gimana? Iya, mungkin lagi butuh uang. Tidak apa-apa. Padahal maling Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh para ulama bukan kemudian antum contoh dengan plak kayak gitu, bukan. Sisi faedahnya itu adalah kalau memungkinkan bagi kita untuk memberikan husnuwan dugaan-dugaan yang baik, kita kasih kemungkinan-kemungkinan yang terbaik sebisa mungkin. Kenapa tidak? Jangan mengedepankan suubon kedepankan husnubon baik sangka ketika orang yang dinukil kesalahan tadi Ingat orang yang dikenal dengan kebaikan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah efek pada peristiwa efek ya Pak. <clears throat> nah, ini saya nggak apa layaknya. Ada Mustafa ya Pak? Hmm. Ada mushaf, ya saya bacakan ayatnya. Di antara pelajaran penting yang Allah sampaikan kepada kaum muslimin pada peristiwa efek. Tak peristiwa efek Ustaz. Masya Ya. Yaitu ketika kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan selingkuh. Itu kan sampai sebulan penuh nggak turun ayat. <clears throat> ketika turun ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak ayat yang berisikan adab. Di antaranya ini diabadikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-12 dan setelahnya. Allah mengatakan memberikan bimbingan adab kepada kaum muslimin. Laula id sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين Kenapa? Kenapa? Ketika kalian mendengarkan khobar itu Kenapa kalian tidak husnubon? Mukmin dan mukminat husnubon dengan diri mereka dengan bon yang baik. Kenapa? Nggak husnubon. Kenapa tidak mengatakan hadza ifkun mubin? Ini merupakan kedustaan yang sangat nyata. Barakallahu Ini ayat tarbiyah pertama. Maknanya sangat jelas. Di situ Allah Taala memberikan bimbingan kepada kaum muslimin. Ketika mereka mendengarkan khobar isu yang berkembang di masyarakat, Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Ini berarti sangat besar. Diken, Aisyah dikenal dengan keilmuannya, dengan kesuciannya, istri Nabi dan segala macamnya. Keluarga baik-baik, keluarga ningrat, mulia. Diisukan demikian. Kenapa kamu dah husnubon wahai kaum muslimin? Tidak baik sangka dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa tidak mengatakan ini dusta yang sangat nyata? Tidak mungkin beliau berbuat demikian. Antum lihat dalam tafsirnya barakallahu fikum. Dinukil dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ketika datang istrinya Ummu Ayyub menyampaikan isu tadi kepada Abu Ayyub Al Ansori. Kata Abu Ayyub, "Ya Umm Ayyub, apakah kamu apakah kamu mungkin melakukan tindakan semacam itu?" Nah, seru di Ummu Ayyub. Sekarang kamu, orang semacam kamu sekarang mungkin tidak selingkuh? Dia mengatakan, nama Allah, mungkin saya selingkuh. Ya langsung itu, oh dosa besar kalau Katanya Abu Ayub Al-Ansari. Umu Ayub saja tidak berani selingkuh, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah lebih baik daripada Umu Ayub. Orang kayak Umu Ayub pasti nggak barang berani selingkuh, apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hada ifkun mubin. Kedustaan yang sangat nyata. Itu namanya husnul Paham salah ya? barakallah itu. Ada yang, ada ada yang kedua, ada yang ketiga itu disebutkan dalam An-Nur ayat yang ke-12 dan setelahnya. Antum baca ini ayat sekaligus dalam tafsirnya supaya antum tahu bagaimana adab dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Husnuzan dulu. Barakallahu fikum. Ketika pastikan betul Ustaz. Benar dia berbuat demikian. Sebuah kesalahan begitu. Kasih mahmal toyib dikasih iktibal yang sangat banyak. dikatakan dia orang dikenal dengan kebaikannya. Mungkin dia sedang kalut. Hmm? Misalkan ini laporan ini. Ngabuk-ngabuk gitu. Saya habis didabrak, saya habis dimarah-marahi sama Ustadz Fulan. Hmm. Sakit saya jiwa, eh, apa hati saya ini. Ngabuk-ngabuk malah bakal begitu-begitu. Saya nggak menduga Ustaz. Ternyata akhlaknya pecat. Oh, ngamuk-ngamuk gitu ya. Ustaz satu ini. Padahal Ustaz yang baik. Maka lo Masya Allah bagus gitu. Hanya yang benar. Loh, saya dimarahi Ustaz. Atau nggak percaya sama saya. Iya sih, anda percaya sama itu atau orangnya masya Allah, orangnya baik, orangnya bagus, orangnya terpercaya. Antum saya dimarahi barusan ini. Saya kecewa, sakit hati saya. Jangan begitu. Hmm? Maka sikapnya kita yang begitu harus nubuat. Harus nubuat. tidak mungkin lah. Masa Ustaz Fulan marah-marah dapat antum seperti itu. Beliau kan orang yang baik, orang yang bagus. Antum sekarang antum, antum mungkin tidak antum pribadi dapat si Fulan teman lainnya. Ya nggak mungkin sama saya yang marah-marah sama dia. Inti aja nggak marah-marah apalagi Ustaz pula. Nyata, loh saya korbannya Ustaz. Oh gitu ya. Kita kasih mahmal hasan, kemudian terbaik. Mungkin barangkali Ustaz tadi sedang suntuk sedang kalut, mungkin lagi banyak problem, banyak masalah dia lagi banyak masalah mikir anaknya mikir istrinya mikir segala macamnya lagi suntuk lagi kalut lagi kondisi macam itu tiba-tiba antum tanya sama dia maksa lagi tidak dijawab parah ustadznya itu yang jawabannya biasanya halus enak ilmu tahu-tahu marah-marah haram tidak boleh mungkin begitu jangan-jangan begitu iya Iya, tadi saya perhatikan Ustaz tadi itu kayak murung, kayak gak seger gitu loh wajahnya itu Ustaz. Kayak gimana gitu, kayak lagi mikir sesuatu. Tadi memang saya tanya beliau, nah itu makanya nggak salah ustadznya, salah antumnya. Ngerti ustadz lagi suntuk lagi kalut kok ditanya. Nyari buah yang mateng, jangan buah yang mentah. Jangan diongkrak-ongkrak gini pohonnya itu. Tunggu saya mateng kamu ambil ya? Mungkin. mana? Barangkali. Mungkin juga barangkali antum ini yang adabnya kurang bagus sama Ustaz tadi barangkali, mungkin, mungkin dikasih ke ihtimalat, ihtimalat, ihtimalat sangat panjang barakallahu itu. Sehingga tidak mudah untuk seorang bisa husnul Faedahnya barakallahu fikum. Ketika kita ada tabayun, ada husnubon dan segala macamnya, itu supaya kita itu bisa lebih tenang, bisa lebih dingin otaknya, bisa lebih bijak, bisa lebih arif ketika betul-betul itu merupakan sebuah kesalahan. Kita tidak terpancing emosi, tidak terpancing hawa nafsu, lebih tenang untuk mensikapi kesalahan tadi itu namanya pra mensikapi sebuah kesalahan. Tabayun, husnuzan memberikan ihtimal-ihtimal yang baik terlebih dahulu. Dinginkan hati dulu. Nah, sudah dicek semuanya betul, baru pembahasan kedua ketika dipastikan itu salah tabayun lengkap kabeh semua terpenuhi persyaratannya sudah husnubon sudah dikasih yang sangat banyak ternyata memang betul-betul salah ya itu harus mengakui kesalahan disitulah antum dengan tenang antum dengan kepala dingin dengan bijak melaksanakan proses yang kedua indah subutil khata ketika terjadi dan dipastikan itu merupakan kesalahan dan salah memang. Nah, ketika itu pada proses yang berikutnya barakallahu fikum. Proses yang paling penting di sini karena fitna azakumullah kalau orangnya baik-baik dikenal dengan kebaikan sebelumnya, prinsip kita yang pertama ialah asitru wa adamul isya'ah. Wa adamul isya'ah. Menutup menutupi terlebih dahulu kesalahan ini dan tidak diseperluaskan terlebih dahulu terima, simpen, rahasiakan dulu, jangan langsung disebarluaskan. Ingat ini kalau orang yang dikenal baik, ahli istihad, ahli hayat dan segala macam yang diperlukan pertama tadi. Tapi kalau memang dia mujahir terang-terangan, tidak ada maaf. Jadi paham ya? Ini pas sekarang ini yang, yang bukan eh, yang orang yang baik dan segala macam. Sembunyikan dulu. Rasul mengatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan dia dunia dan akhirat. Pastur. Ya. Disembunyikan. Setelah itu yang berikutnya ialah at-tauji wan nasihah ada upaya untuk menasihati dan meluruskan dia dari kesalahan. Jadi nggak mengumbar kesalahannya orang. Si, si dulu. Diam dulu. Nanti kita kasih dia nasihat terlebih dahulu. Nah ini panjang pembahasannya Ada teori-teori Ada koida-koida Ada etika-etika Ada cara-cara Dalam memberikan nasihat panjang lagi dan sudah jam setengah dua belas. Para kalafikum Allahu taala alam sholat sehingga ya demikian ya dikasih nasihat jangan dicela jangan disparluaskan jangan ditahdir terlebih dahulu disimpan dijaga yang rapi nasihat dengan cara-cara yang syar'i Para kalafikum nah semua sudah selesai baru masuk kepada proses yang berikutnya lagi Nah, sampai pada tingkatnya kita katakan salah. Sampai pada ya, kita mengatakan hati-hati dari si fulan. Masuk dalam kerangka tahdir tadi itu. Wallahu a'lam bishawab ya Waktunya nggak memungkinkan untuk menyelesaikan pembahasan panjang ini, tapi paling tidak barakallahu fikum proses proses awal ini yang sangat penting Intinya ialah kita sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnati wal jamaah, tidak mudah mengklaim orang itu salah. Tidak mudah menfonis orang itu sebagai pelaku kesalahan. Apalagi mudah mengklaim seseorang sebagai orang kafir, atau sebagai orang munafik, atau sebagai orang fasik, atau sebagai seorang mubtadi, atau sebagai seorang hizbi, dan semisalnya dengan tanpa argumentasi yang jelas. Terutama yang, yang tadi kita bahas orang-orang sebelumnya dikenal dengan kebaikannya, dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya dan segala macamnya. Sehingga panjang prosesnya. Dan nanti pada ujungnya nanti ketika urusan fonis menfonis itu bukan sembarang orang yang berbuat, diserahkan kepada ahlinya. Wallahu taala alam bisawab. Satu jam setengah saya berbicara. Waktu yang nggak memungkinkan, zuhur telah tiba dan nggak mungkin diteruskan kembali karena azakumullah dikarenakan saya harus segera balik ke tempat.